Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab yang sangat mulia ini yaitu kitab Kasyfus Syubhat itu membongkar syubhat-syubhat orang-orang musyrikin yang mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sangat tumpul atau dalil yang sangat lemah atau bahkan terkadang mereka taklibul haqa'iq memutarbalikkan fakta atau terkadang mereka membuat talbis penyamaran sehingga orang nam terjerumus akhirnya mengikutinya namun itu semuanya tidaklah membahayakan bagi ahlus sunnah wal jamaah tidak pula menjadikan beban pikiran terhadap ahlus sunnah wal jamaah selama mereka masih di atas al-haq selama ahlus sunnah wal jamaah tersebut berada di atas alkitab sunnah berada di atas jalan yang benar siratul mustaqim jalan yang lurus biidznillah jalla wa dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya kata beliau. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala wa tahaqqaqat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakun dan terwujudlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka tujuannya apa tujuannya Kenapa mereka masih diperangi padahal sudah mengucapkan bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah? Tapi Rasulullah masih memerangi mereka karena mereka hanya mengikrarkan tauhid rububiyah. Tapi tujuannya apa tujuannya? Liyakuna. Nah, tujuannya perhatikan agar addu'a kulluhu lillah. Seluruh doa, seluruh permintaan, seluruh ibadah itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, Nah, seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, katakanlah atau telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka istighbar, mereka sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau minta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, eh, dzalilin, rendah dan hina. Nauzubillah ya. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak mau menyerahkan peribadahan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sombong mereka. Naam. Karena mereka menolak kebenaran, batalul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seperti itu. Wa agar nadar itu juga seluruhnya untuk Allah. Wa dan hanya saja dan agar sesembelihan juga seluruhnya untuk Allah. Wal istighfar dan minta perlindungan pun juga seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ibadah kulluha Ini intinya. Seluruh jenis-jenis ibadah semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya katakanlah sungguhnya salatku dan sesembelihanku. Hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Seperti itu. Jangan sampai diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diperangi mereka agar menjadikan agama, agar menjadikan tauhid, enam pengesaan, penunggalan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nam wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga agar tidak terjadi fitnah, hingga Ngam tidak lagi terjadi fitnah, tidak muncul fitnah, eh, tidak muncul kesyirikan dan menjadi agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah. Qala Syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Ai la yakunu ba'du dzalik lillah." Tidak diperbolehkan sedikit atau bagian dari ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Wa ba'duhu lil badawi dan sebagian untuk badawi. Siapa badawi? Badawi menurut mereka orang soleh ya, mereka orang-orang sufi itu menganggap orang Badawi, namanya, namanya Badawi ini orang soleh gitu katanya. Jadi kata mereka, sebagiannya untuk Allah SWT, sebagian untuk Badawi. Tapi perlu diingat, sudah kita sebutkan dalilnya itu ya. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis Qudsi. Hadis Qudsi, apa lafadznya? Ana aghna syuraka'i ala syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu syirka. Sesungguhnya Nam aku ini adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, dengan persekutuan, ikut campur itu nggak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengennya Allah taala murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Bagaimana dia mau membagi? Dia ditinggalkan kemudian sekutunya dia tinggalkan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Kata beliau la yakunu La yaqul ba'du dzalika lillah wa ba'du lil Badawi wa ba'du lillah wa ba'du lil Husain, enggak boleh. Enggak boleh dijadikan sebagian untuk Allah, sebagian untuk Badawi, sebagian untuk Allah, sebagian untuk Husain, sebagai orang Syiah Rafidhah dan Asy'ariyah. Naam, yang mereka adalah termasuk apa termasuk firqah yang paling sesat. Dari kalangan jin aja yang paling sesat, yang paling jahat siapa? Firqah Syiah Rafidhah ini. Nah, Rafidhah ini yang paling parah. Dari kalangan jin aja yang paling parah adalah Rafidhah. Nah, jadi menunjukkan apa? Menunjukkan Naam termasuk tentara-tentara iblis. nah Nauzubillah itu ya. Iblis laknatullah alaih. Naam. Abu Syayatin, itu bapaknya para setan sebagaimana Nabi Adam bapaknya para manusia. Naam, dari kalangan jin dan iblis, dari kalangan jin dan syayatin, naam, siapa? Eh, pemimpin mereka iblis laknatullah alaih. Naam, yang telah mengeluarkan bapak kita dari surga. Nauzubillah ya. Seperti itu. Naam. La budda "Dua doa lillah, Maka harus menjadikan doa ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wadafu kululillah dan sembelian seluruhnya untuk Allah Taala. Wanadru kululillah dan pen, dan bernadar pun seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wasairul ibadat dan seluruh ibadah-ibadah lillah seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa dinus sahih dan inilah agama yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah Allah Subhanahu wa taala berfirman Naam dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu mengikhlaskan murni agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat. Naam, seperti itu. Hunafa dalam keadaan mereka mukbilina Allah, wal mu'ridina amma siwah dalam keadaan mereka berpaling dari selain Allah dan Naam eh, dalam keadaan mereka apa? Menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama Islam. Kata beliau, "Amma an takuna ibadatu mustarikatun bainallah bainal qubur." Nam, adapun kalau seandainya ibadah itu dibagi-bagi, nam, ya, dipersekutukan antara Allah dan antara kuburan dibagi-bagi ya. mustalikah dibagi-bagi. Enam antara Allah dan antara kuburan wal adhiyah dan bangun-bangunan dan kuburan wal aulia dan untuk para wali wasalihun saleh wa hadza laysa huwa tauhid ini bukan tauhid ini bukan tauhid dipermisalkan sebagaimana budak seorang budak itu kalau murni untuk satu tuan saja nah tuannya satu enggak bercabang dia mau berbuat apa saja enak dan apa dan mudah gitu loh ya. Nah, tidak apa tidak seperti kalau budak dimiliki dengan banyak orang. Nah, karena karena nanti dia mau dipakai si A ternyata si B butuh. Mau dipakai si B ternyata si T butuh seperti itu. Nah, tidak apa tidak ada terfokuskan untuk melakukan satu pekerjaan. Tapi kalau murni budak satu satu orang mudah. Nah, jadi ya diperuntukkan untuk budak untuk tuannya saja. Seperti itu. Nah, bekerja untuk tuan satu tuan. Seperti itu juga ketika dia beribadah tapi sesembahan bercabang-cabang, dia merasa tidak tenang. Nah, karena berhala yang ini belum, berhala ini yang belum, yang ini juga belum. Tapi kalau murni untuk satu saja Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Hanya kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, nah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Balhada wa dinul musyrikin, bahkan ini agama orang-orang musyrikin. Wa in kana ya ya'tarifu bit tauhid rububiyyah. Walaupun pelakunya itu tahu mengenal dengan tauhid ar rububiyyah wa yusalli bahkan puasa, bahkan salat. wayahujju wayatamir dan dia itu berhaji serta berangkat umrah ila ghadhalik dan semisal dengan itu. Sehingga semua peribadahan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi atau pengertian ibadah yang masyhur, yang sering kita dengar, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, apa tadi? Ismun jami'un sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu wa yardah pada seluruh perkara yang Allah taala cintai dan Allah ridai Baik itu berupa minal akwal, berupa ucapan, wal a'mal ataupun perbuatan, adzahirah wal batinah, yang nampak maupun yang sembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi itu adalah ibadah. Jadi sebuah ibadah, barakallahu fikum, sebuah ibadah itu kita tahu bahwasanya itu ibadah itu dengan enam disebut dengan para ulama dengan dengan dua cara terkadang. Ya, terkadang dengan cara-cara yang kita akan sebutkan yang pertama. Apabila bentuknya enam perbuatan tersebut adalah apa? Adalah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Seperti sholat, zakat, puasa. Diperintahkan dan dicintai dan ridhoi. Maka itu adalah ibadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara terang-terangan nas dari Allah atau dari, dari Rasulnya. bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah. Contohnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu. Nah, dan mungkin Abu Dawud juga ya. Hadis Tirmizi itu hadisnya siapa? Nu'man bin Bashir. Anin Nu'man bin Bashir apa? Ad-du'a'u huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti menunjukkan terang-terangan itu adalah ibadah. Dan dalam Al-Qur'an juga ada yang menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sombong terhadap beribadah kepadaku itu berdoa kepadaku. Jadi doa itu adalah ibadah. Nah, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah barakallahu fikum. Jadi sebuah ibadah diketahui dengan pertama dengan dengan nas yang sharih, dengan dalil yang terang-terangan menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Nasun sharihun nan alladhi yadullu ala anna dzakal amal ibadatun. Nas yang sharih yang menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah itu dikatakan ibadah. Seperti tadi, ad-du'a huwal ibadah. Yang kedua, nam semua amalan yang kita lihat yang Allah Taala tetapkan amalan tersebut apa? Allah mencintainya, Allah meridhoinya, memerintahkannya, maka itu adalah ibadah. Seperti apa? Salat, zakat, puasa diperintahkan. Ya kan diperintahkan, tapi walaupun tidak ada lafaz ibadatun, enggak harus. Mana? dikembalikan ke definisi yang disebut oleh Syekhul Islam. Semua perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi an najbi rahimahullah taala Kata beliau, wa'arafta anna iqrarahum bitauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam." Nah, dan kamu tahu bahwa bahwasannya pengakuan mereka dengan tauhid rububiyyah itu belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab dan benar. Buktinya Rasulullah masih memerangi mereka ya. Nah, syarahnya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Ai lamma kana ikraruhum bitauhid rububiyyah alladhi dzakarahu Allah anhum." wasajjalahu alaihim lam yudkhilhum fi islam Nah, Bahwa ketika pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah yang Allah Taala telah menyebutkannya tentang mereka ketika ditanya siapa yang mencipta, siapa ini, siapa ini, siapa ini, apa yang mereka mengatakan? Saya kulun Allah. Mereka mengatakan Allah. Pengakuan rububiyah seperti ini apa? Lam yudkhilhum fil Islam belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Barakallahu fikum. Dalla ala anna tauhid al-matlub. Ini berarti menunjukkan bahwasanya tauhid yang diinginkan, yang dituntut, yang diharuskan laisa huwa tauhid ar-rububiyah. Bukan tauhid rububiyah. Mahum ya? bukan tauhid ar-rububiyah wa ma huwa tauhidul uluhiyah hanya saja yang diinginkan yang diminta yang dituntut yang diwajibkan adalah tauhid al-uluhiyah wa huwal fariq bainal muslim al kafir karena dengan tauhid uluhiyah inilah terbedakan atau pembeda antara muslim dan kafir nah paham ya terbedakan dengan tauhid uluhiyah ini Orang kafir, orang musyrikin yang mereka sembah siapa? Selain Allah. Orang muslim, mukmin yang sembah Allah Subhanahu wa taala semata, murni. Amma tauhid rububiyah fakullun muqirrun bihi. Adapun tauhid rububiyah, ya, maka masing-masing orang mengakui dengannya al muslim wal kafir orang yang muslim juga mengakui orang kafir juga mengakui wahwa la yang wahdah bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu dengan sendiriannya tidak bermanfaat Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami itu ya. Jadi tauhid rububiyah dengan sendirinya tidak bermanfaat. Terus kapan bermanfaat? Harus Naam mengharuskan bagi dia juga mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Nafiyu jami' ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadati lillahi wahdah. An-nafi wal isbat. Harus itu ya. Meniadakan, menghilangkan seluruh sesembahan-sesembahan yang selain Allah dan menetapkan bahwasanya seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam seperti itu. Kita baca dikit lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala wa anna qasdahum al-malaikah wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum dalam keadaan bahwasanya tujuan mereka ya tujuan mereka nah, mengarah menghadap para malaikat, menyembah para malaikat, wal aulia dan para wali, mereka menginginkan apa? Mereka menginginkan syafaat mereka dan mereka menginginkan agar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dekat gitu ya. Nahnu mudnibun katanya, musiun. Kita ini orang-orang yang berdosa, kita ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa sehingga tidak pantas kalau kalaulah seandainya minta langsung kepada Allah Ta'ala. Ini gobloknya mereka ya. Bodohnya mereka seperti ini. Seharusnya kalau mereka berpikir dan paham ayat-ayat dan paham dalil, langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak perlu pakai perantara. Nah, seperti itu. Nah, kata beliau, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Inilah yang bisa menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Kenapa? Karena prakteknya mereka berbuat syirik Qala syarih Syekh Falal Fauzan hafizallahu taala ai annahum lam yaqulu innal malaika wal anbiya wal auliya sesungguhnya mereka tidak mengatakan sesungguhnya para nabi nah para malaikat dan para wali alladzina ya'budunahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun enggak mengatakan mereka mereka tidak akan mengatakan bahwasanya para malaikat, para nabi dan para wali yang mereka sembah itu apa? Bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan mereka. Maka luhada. Mereka nggak mengucapkan seperti ini. Inna mattakhaduhum syufa'a wa wasaita. Hanya saja mereka menjadikan para malaikat dan para nabi dan para wali tadi itu mereka jadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat bainahum bainallah antara dia antara mereka dan antara Allah Subhanahu inilah syubhatnya mengelabui manusia membuat manusia oh iya juga ya kalau kita nggak mampu nggak bisa kita aja mau ketemu presiden harus melalui bawahannya mau ketemu pemimpin harus melalui bawahannya ini apalagi kita mau meminta langsung pada Allah Taala nggak mungkin katanya, nggak mungkin. Nah, jangan disamakan Allah Taala dan makhluk. Nah, laisa kami basir. Tidak ada sedikit pun yang sama, yang serupa dengan Allah Taala dan Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jangan disamakan. lais alu amma yaf'al wa alun Jangan ditanya kenapa Allah Taala berbuat, kenapa berbuat seperti ini seperti itu. Justru mereka itu yang akan ditanya. Jadi jangan disamakan ya, beda. Kalau manusia kan masih seperti itu kan? Kalau kita mau ke pemimpin, ya kan mau ke raja atau pemimpin atau mungkin presiden, nggak mungkin kita langsung bisa ketemu langsung. Kita orang bawahan. Tapi harus melalui perantara-perantara, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya dan semisalnya. Itu manusia yang kurang dan sangat kurang, yang fakir. Nah, Allah Taala yang ghani, yang maha kaya, tidak butuh kepada semuanya itu langsung minta Allah Taala langsung, jangan pakai perantara. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah seperti itu. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya para makhluk itu fuqara mereka. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat, tidak pula memberi madarah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah." Perhatikan. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana sifatnya apa? Sifatnya sembahan tersebut sifatnya malah yadruhum. Padahal yang disembah itu tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberi manfaat pada mereka. Kemudian mereka mengatakan kami atau mereka itu yang kami sembah mereka mereka itu para wali itu, para nabi itu kata mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ma'aradu minhum ila syafa'ah. Mereka tidak menginginkan kecuali syafaat. Wa za'amu anna hadha ta'zimunillah. dan mereka berprasangka Persangkaan bahwasanya ini ada pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan Allahu azim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Benar gak ini? Benar, hati-hati. Ucapan ini masih benar ya. Allahu azimun. Ini benar. Tapi ingat berikutnya, mayumkin an-nasila ilahi bidu'aina. Enggak mungkin Gak mungkin kita akan sampai kepadanya dengan doa kita seperti kita doa, gak mungkin kita mungkin sampai. Kata mereka ya, padahal mereka tidak membaca firman Allah Taala. Nah, padahal firman Allah Ta'ala menjelaskan apa langsung, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Nah, kemudian Allah Ta'ala ketika turun ke langit dunia ke malam terakhir, apa yang dikatakan? Man yad'uni fa'astatibalah. Barang siapa yang berdoa langsung kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang dia minta kepada aku, aku beri. Bayangkan tuh. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Apakah ada perantara? Tidak, langsung. Nah, nggak ada perantara, jadi langsung minta gitu ya. Barakallahu fikum seperti itu. Kata kata mereka diberikan, Allahu azim. Allah itu Maha Agung, benar. Tapi ini berikutnya setelahnya yang bikin muskilah. Kata mereka, mayumkin yumkin an nasila ilaihim ilaihi bidu'aina, lakin nattakhid min man yusilu ilaihi hajatana." Tidak mungkin kita sampai kepada Allah Ta'ala langsung dengan doa kita, tidak mungkin. Tapi kita harus menjadikan orang yang bisa mengantarkan, yang bisa menyampaikan kebutuhan kita Ngamin ibadihi salihin dari kalangan orang saleh. Harus kita jadikan orang saleh itu. Minal malaikat dari kalangan para malaikat, warusul dari kalangan para rasul, wasalihin dan orang-orang saleh. Karena mereka lebih dekat dan mereka lebih nah, dalam artinya lebih suci gitu kata mereka. Faqasullah ala mulukid dunya. Akhirnya terjatuhlah mereka dalam apa? Tamsil atau tasbih menyerupakan mereka Allah mereka menyerupakan Allah dengan dengan dengan muluk dunia apa muluk dunia raja-raja dunia atau pemimpin-pemimpin dunianya presiden misalnya disamakan akhirnya alladzina yatawassat indahum ashabul hajat bil muqarrabin indahum ya kan yaitu para raja-raja dunia yang penguasa para penguasa dunia nah yang apa yang menjadikan perantara antara mereka dengan orang yang memiliki kebutuhan dengan dengan muqarrabin dengan orang terdekat saja yang bisa Nah, kalau itu kalau makhluk iya, tapi untuk Allah Taala nggak perlu seperti itu, nggak perlu, nggak perlu seorang teman sama sekali. Kul nah, huwallahu ahad, Allah samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah musta'an. Fahum lam ya'taqidu fihim. Mereka tidak meyakini, tidak punya i'tiqad keyakinan tentang mereka annahum yakhluqun wa yarzuqun. Ini enggak butuh kita. Eh, mereka tidak meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya para malaikat itu bisa mencipta, berrezeki itu kita nggak nggak ikut campur ini. Kenapa nggak ikut campur? Kenapa ini nggak kita bahas? Itu jelas karena mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Kamanya yaqulul juhal sebagaimana ucapan orang juhal orang bodoh. Inna syirka huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluq ma'allah au yarzuq ma'allah. Ini bodohnya sini. Sebagaimana yang ucap orang juhal. Juhal itu jamak dari jahil. Eh, orang juhal, orang, orang bodoh mengatakan yang namanya syirik itu kan meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah. Ada seseorang yang bisa merezeki bersama Allah. Nah, ini kesyirikan apa? Rububiyah saja ya, akhi. Kurang. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kesyirikan itu apa? Yang dikembalikan kepada wasyirkun fil uluhiyah itu kesyirikan. Nah, dalam rububiyah seperti ini jarang bahkan banyak atau dalam artian hampir semua orang mengakui, meyakini bahwasanya tauhid rububiyah. Nah, Nah, kalau teman seperti ini ya tidak bisa, nggak ada bedanya. Tapi apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kesyirikan mereka beribadah meminta naam kepada selain Allah itu. Ya, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza maqalahu ahadun min uqala ibni Adam. Ini apa yang diucapkan oleh Nam salah satu orang yang berakal dari kalangan keturunan Nabi Adam wa inna ma qasdu musyafa'ah fil ayatil ukhra yang mereka inginkan adalah syafaat dan dalam ayat yang lain mana abduhum ila liqarribuna ila zulfa al qurbah bayangkan alasannya mereka membuat apa Taklibul haqa'iq memutarbalikkan fakta, mengelabui manusia. Alasannya kami itu tidak menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa dengan sebenar-benar pendekatan. Ya Yaqulun mereka mengatakan nahnu ubadun du'afa ya kan? Mereka mengatakan ini bayangkan, mengelabunya pinter dia. Membikin apa? Membikin na'am manusia itu seakan-akan membenarkan ucapan dia. Kalimat tuh hakin urida biya batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan kebatilan. Kata mereka apa? Nahnu ubadun benar. Kita itu kan orang para penyembah aja atau kita itu nahnu ibad, kita adalah para-para hamba. Nahnu ibadun apa? yang lemah. Kita hamba yang lemah wallahu jalla wa ala sya'nuhu azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu apa kedudukannya atau keadaannya sangat agung Allah Subhanahu wa taala. Wala tawassal ilaihi dan kita tidak mungkin sampai kepadanya. Fahaula'i yukaribuna inalizulfa. Oleh karena itu mereka para wali orang-orang saleh, para malaikat, mereka itulah yang akan bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Subhatnya ini, subhatnya mereka. Allah salamata wal afiyah. Kata beliau, Syabbahullah bil mulukid dunya. Wahada wa asl kufur, na'udzubillah. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan raja-raja dunia. Penguasa-penguasa dunia disamaratakan dengan Allah Ta'ala. Padahal apa? Padahal siapa penguasa dunia? Nah, kemudian siapa raja dari dunia? Eh, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang penguasa yang hakiki sehingga nanti di hari kiamat ketika semua dihancurkan yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat pada suatu hari yang dihancurkan diganti lagi bumi dan langit yang bukan bumi langit sekarang ini nah diganti nanti kemudian apa waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa mengatakan apa kul limanil mulkul yaum Billahil wahidil qahhar. Katakanlah, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Gak ada yang bisa jawab. Satu orang pun gak ada yang bisa jawab. Angkat suara pelan pun gak ada. Akhirnya apa? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah, zat yang maha satu, tunggal, ya, zat yang maha kuasa semuanya. Nah, itu menunjukkan bahasanya apa? Mulut dunia itu gak ada apa-apanya. Kata beliau, "Hada wa asrul kufur inilah inti kekufurannya. Menyamakan Allah Ta'ala dengan apa? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dengan raja-raja dunia. Yang masih apa? Yang masih butuh kepada keperluan, kebutuhan dunia. Sedangkan Allah Ta'ala Ghaniyun Hamid. Zat yang tidak butuh. Zat yang maha kaya. Nah, dan zat yang maha terpuji. Nah. Barakallahu fikum. Wa hafizakumullah. Jami'an kata beliau di sini. Padahal ala annahum lam ya'taqidu fihi musyrik fi rububiyah, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak meyakini adanya pada para nabi dan para orang soleh tadi kesyirikan dalam rububiyah, enggak ada. Wa inna ma'taqadu fihi musyrik fil uluhiyah. Tapi yang mereka yakini, perhatikan, yang mereka yakini adalah apa? Adalah adanya kesyirikan itu dalam uluhiyah. Kalau rububiyah enggak ada katanya. Rububiyah itu enggak ada syirik dalam rububiyah, tapi yang ada uluhiyah. Fa idza sa'alta ayyu wahidin al'an Naam, yadbah lil kubur aw yanzur laha, ladzi hamalaka ala hadza? Sekarang kalau seandainya kamu tanya, naam, kepada siapapun orangnya sekarang ini. Naam, yadbah lil kubur yang dia tuh menyembelih untuk kuburan dan dia bernadar untuk kuburan. Mal ladzi hamalaka ala hadza? Apa yang menghantarkan? Apa yang bikin kamu harus menyembelih? Apa yang bikin kamu harus bernadar untuk kuburan ini? Fa innahum yaqulun kulluhum bilisanin wahid. Mereka akan mengatakan semuanya serentak dengan satu ucapan wallah ma taqadna annahum yakhluqun wa yarzuqun wallahi demi Allah kami itu tidak meyakini bahwasanya mereka itu mencipta eh, tidak pula meyakini bahwasanya mereka merezeki wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal dan tidak meyakini bahwasanya mereka memiliki sedikit dari langit dan bumi tidak inna ma taqadna hanya saja kami itu meyakini annahum masaid mereka itu adalah wasaid perantara-perantara. Li'anhum salihun. Dikarenakan mereka adalah orang saleh. Yusiluna ilallah. Yang mereka bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajatana, kebutuhan-kebutuhan kita. Wa yuballighunahu hajatana dan akan menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kita. Hada qasduna inilah tujuan kita. Bodoh ya meminta kepada yang mati, meminta kepada sudah mati. Nah, itu pada asalnya kalau mereka berpikir tidak masuk akal gitu ya. Sudah terang-terangan, nah sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Naam eh, meninggalnya Rasulullah SAW, beliau berkhutbah dan juga menjelaskan menenangkan keadaan umatnya waktu itu. Ya, para sahabat yang lainnya, tenangkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang barang siapa yang mengibadahi atau menyembah Nabi Muhammad sungguh dia telah meninggal. Bayangkan itu. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah taala itu hidup tidak mati. Harus di Perhatikan itu. Wa ma hada samahumullah musyrikin wa amara nabiyahu bi jihadihim. Maka bersamaan dengan ini Allah taala masih menamakan mereka adalah orang-orang musyrikin dan Allah taala merintahkan nabinya untuk memerangi mereka, menjihati mereka kama qala taala fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad Fa in tabu wa aqamus salata wa atamuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Syahidnya mana? Fa in tabu. Perhatikan ini ya. Pertama tadi apa? Faktulul musyrikin. Bunuhlah mereka orang musyrikin. Sampai kapan? Dimanapun kalian jumpai, dimanapun kalian dapatkan. Eh? Ya, jebaklah apa namanya? Kepunglah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapatkan. Tapi fa tabu, jika mereka bertobat, maka aqamus dan menegakkan salat murni untuk Allah taala, wa atau zakat dan menunaikan zakat, fa sabilahum. Maka bukakanlah jalan mereka, biar mereka lewat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dat yang maha pengampun dan penyayang. Ma'annahum yakulun bersamaan dengan ini mereka mengatakan la takut kita tidak meyakini annahum yakhluqun wa yarzukun wa yudabbiruna Allah mereka tidak meyakini ya. Mereka apa? Mereka mengatakan kami tidak meyakini bahwasannya mereka mencipta, mereka berrezeki, mereka mengatur alam semesta bersama Allah. Wa inna ma qasduna ittikhaduhum wasa'ita wa nahnu natba' lahum wa nanzur lahum wa natawassal bihim kata mereka. Hanya saja kami ini tujuan kami melakukan perbuatan tersebut adalah kami menjadikan mereka sebagai wasa'id perantara perantara. Kami menyembelih, menyembelih untuk mereka, kami bernadar untuk mereka, kami menjadikan perantara dengan mereka li la yasil ilaihi syai'un min umurina. Karena tidak akan sampai kepada Allah Taala sedikit pun dari perkara kita illa biwasitatihim. Kecuali dengan perantara mereka ini. Dungunya mereka di sini. Jadi mereka menganggap kalau langsung itu nggak sampai itu loh. Seperti itu. Padahal nas terang-terangan ayat yang sering kita dengar apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib Ujibu da'wat da'i da'an. Nas terang-terangan. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Nah, seperti itu. Naam fahum yusil fahum yusilunahu ilallah. Mereka itu para wali, para nabi, para anbiya mereka sembah itu kata mereka, itulah yang bisa menghantarkan kepada Allah. Wa yakununa wasa'ita yuqarribuna ilallah zulfa dan mereka akan menjadi perantara-perantara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan wa syufa'u dan sebagai para pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kata beli, kata mereka ya. Hadi subhatuhum qadiman. Ini adalah subhat mereka yang terdahulu. Wa hadi subhatun ibadul kubur liyaum. Dan ini juga subhat yang persis yang diucapkan sampai para penyembah kuburan pada hari ini. Tasyabahat qulubuhum. Hati-hati mereka saling serupa, saling sama. Fatasyabahat aqwaluhum wa af'aluhum. Ketika hati-hati mereka sama, nah pemikiran mereka sama,